Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Eh, sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bertemu kembali di udara dalam bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan alhamdulillah qad wasalna fi ad-dars ats-tsani ashar kita telah sampai di pelajaran ke-12 al-qismu bagian jim kita sudah uh, membahas bagian alif lalu bagian ba' Sekarang kita masuk ke bagian jim. Dan seperti yang antum lihat, ikhwan dan akhwat sekalian, di pelajaran 12 ini antum banyak menemukan bentuk jamak. Baik kata tunjuk jamak maupun e, kata benda yang jamak. Dan ini e, sangat bermanfaat sekali. Karena dengan mengetahui mufrad dan jamak akan membantu e, melancarkan pembelajaran kita berikutnya karena masih berkaitan dengan al-jama' jama'. Dan sebagai murajaah sedikit, mengulang sedikit pelajaran lalu, sudah kita bahas pada e, bagian alif daripada ad-dars tsani asyar ini, pelajaran ke-12 ini. E, kata tunjuk mm, jama' Seperti yang antum ketahui bahwasanya kata ada ismul isyarah lil qarib, ada ismul isyarah lil ba'id. Ada kata tunjuk untuk e, benda yang dekat, ada kata tunjuk untuk benda yang jauh. Pada adars as-salis afwan, adars as-salis asyar, pelajaran ke-13 ini bukan asalnya asyar berarti ya? salis ya, asyar. Nah, mohon maaf e, para pendengar, adars as-salis asyar, pelajaran ke-13 bagian alif antum lihat ada kalimat haula'i ini kata tunjuk e, untuk benda yang dekat tapi jamak. Hada dengan haula sama-sama kata tunjuk untuk e, benda yang dekat. <clears throat> Akan tapi berbeda dalam e, jumlahnya. Hada untuk mufrad untuk tunggal. Adapun haulai untuk e, jamak. Baik muzakkar maupun muannas. Haulai untuk yang jauh, uh, eh, afan untuk yang dekat, uh, jamak baik muzakkar maupun muannats dan sudah kita bahas dan kita baca sama-sama contoh-contohnya di sini. Kemudian ba juga e, dijelaskan pula beberapa bentuk e, jamak daripada beberapa asma, beberapa kata benda dan sudah kita kerjakan latihan-latihannya dan anak harap e, walaupun sudah kurang lebih dua pekan akhirnya ya kita tidak belajar, nah harap antum tidak tidak lupa untuk murojaah. Tapi ya, alaan hari ini insya Allah eh, bagian jim antum akan temukan kata tunjuk untuk benda yang jauh jamak. Kebalikan daripada haula. Haula itu kata tunjuk untuk benda yang eh, dekat jamak. Sekarang ulaika Kata tunjuk untuk benda yang jauh jamak. Sama-sama untuk jamak, haula dan ulaika, tapi bedanya kalau haula untuk benda yang dekat, adapun ulaika untuk benda yang jauh. Taib nabda, kita mulai. Unzuru safha sama afwan wahidun wa samanun. Wahidun wa samanun. Alladhi indahu alkitab kitab at tabatil eh, qadimah. Antum yang punya buku cetakan lama. Satajid jim fi safha wahidun wa samanun. Anda akan temukan e, jim ini di halaman 81 wahidun wa Amal lebih indahu kita minat min at-tab'ati adapun yang punya buku dari cetakan baru kam yahi as sedang dicari ah 78 sabatun wa sabatun wa cukup jauh akhi 78 bedanya jauh sekali 78 eh, sabatun wa baik tidak, 78. Cukup jauh bedanya. Sekali lagi. Unzuru safhah wahidun wa wasamanun. Wa Antum lihat halaman 81. Bagi antum yang punya buku cetakan lama. Adapun buku cetakan baru ada di halaman sab'atun wa samanun. Eh, afwan. Samanun. Samanin wa sab'un. 78. Tapi kalau sudah ketemu, in wajatum malan unzur ila unzuru ila kitab wastami'u jaydan. Ana aqra lakum an-nas. Unzur ila kitab, antum lihat ke buku, wastami'u jaydan, dengarkan baik-baik. Ana aqra an-nas, ana baca bacaannya. Haula'i ikhwati. Haula'i ikhwati. Wa ulaika asdiqai. وأولئك أصدقائي Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Uh, sepertinya di sini sudah mulai uh, dijarangkan harokatnya. Hmm, antum yang punya kesulitan baca segera diberi harokat ya, kawan. Ana ulang sekali lagi. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Man ulaika rijalut tiwalu Man ulaika rijalut tiwalu Hum atibba'u min amrika Hum atibba'u min amrika Man ulaika nisa'u Man ulaika nisa'u Hunna أمهات الطالبات هن أمهات الطالبات آباء الطلاب عند المدير آباء الطلاب عند المدير أولئك النساء خالاتك خالاتك يا مريم أنا أولا أنا أعيد مرة أخرى أولئك النساء خالاتك يا مريم لا هن عماتي <coughs> لا هن عماتي هؤلاء أطباء wa ulaika muhandisuna haulai atibba'u wa ulaika muhandisuna haulai rijalu fukara'u, wa ulaika ha haulai rijalu fukara'u, wa ulaika aghniya'u أولئك الطلاب ضعاف أولئك الطلاب ضعاف من أولئك الرجال من أولئك الرجال هم وزراء هم وزراء نعم انتهينا سسا kita mudah-mudahan antum sempat uh, memberikan harakat ya kawan di rumah. Uh, nanti bisa antum tanyakan lagi kalau seandainya ada beberapa kata yang terlewat antum bisa tanyakan bagaimana harokatnya nanti insyaallah. Tapi ya kawan kita ulang dulu bacaannya. Kita pahami bersama makna kalimat-kalimatnya. Lakin anak atakid. Anak yakin tuh fahimtum insyaallah. Antum sudah paham insyaallah karena Eh, al-mufradat huna al-kalimat huna kata-katanya di sini alhamdulillah laisat jadidah bukan kata-kata baru al-sikdalik ya ikhwan bukankah begitu nah mudah-mudahan ikhwan dan akhwat di rumah juga setuju dengan kita uh, tapi ya, mungkin bisa jadi ada beberapa yang perlu dijelaskan baik tidak mengapa kita jelaskan semuanya kita ulang dari awal istami'u jairan Dengarkan baik-baik ana asyrah al-kalimat huna. Ana jelaskan makna kata-katanya di sini. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Haula sudah kita bahas pada kesempatan lalu. Mana haula ya ikhwan? haula'i mereka mereka itu ikhwati ikhwati ini jamak ya ikhwan. Ikhwah. Ikhwati ini ada dua kata yang digabung menjadi satu ikhwatun dengan ana. Ana ulang sekali lagi, ikhwati itu ada dua kata yang digabung. Yang pertama ikhwatun, yang kedua bomir kata ganti ana. Sehingga ketika digabung ikhwati, berarti ya di situ ikhwan, itu ada itu artinya ana. Mama mana ikhwah? Jama dari apa ini ikhwan ikhwah? Jamak min? Ukhtun? La. Akhun. Ikhwatun jamak daripada akhun. Barakallahu fiku ya malihin. Ikhwatun itu jamak daripada akhun. Adapun jamak daripada ukhtun akhwatun. Akhwat. Sehingga maknanya bagaimana? Haulai ikhwati mereka saudara-saudara saya. Mereka itu saudara saudara-saudara saya. Nah. Saudara laki-laki saya, saudara-saudara saya wa ulaika asdiqai ikhwan ulaika sama dengan haulai untuk jamak akan tapi haulai untuk yang dekat adapun ulaika untuk yang jauh ini sama seperti hadza dengan zalika sama seperti hadza dengan zalika, atau hadhihi dengan tilka hadza untuk benda yang dekat zalika untuk benda yang jauh, jauh. haulai untuk benda yang dekat, ulaika untuk benda yang jauh. jauh. Bagaimana terjemahannya, Ikhwan? Kalau sana kita bedakan, bagaimana terjemahannya ini? Wa ulaika asdiqai dan, dan mereka yang jauh itu. <laughs> Kalau kita terjemahkan dengan dengan dengan bahasa kita maka akan sedikit ganjil. Ya. Maka terjemahannya tidak akan jauh beda dengan haulai, mereka itu. Mereka itu. Nah, hanya saja perlu diingat haulai untuk benda yang dekat, Ulaika untuk yang jauh. jauh. Walaupun dari segi terjemahan tidak terlihat bagaimana terjemahannya. Hanya keberadaan bendanya itu saja. Betul, betul. Aranya. Nah, nah, betul di sini. Ya. Bisa jadi di sini saudara-saudaranya dekat, ya. adapun teman-temannya nanti kita akan baca teman-temannya agak jauh. Ya. Wa ulaika asdiqai dan mereka itu asdiqa. Sama seperti kalimat ikhwati, asdiqai juga gabungan antara dua kata. Yang pertama apa, Ikhwan? Asdiqau dengan ana. ana. Iya. Sehingga ketika gabung asdiqai. <clears throat> Jadi ya di situ artinya apa ya, Ikhwan? Saya. Ana. Dan mereka itu asdiqai teman-teman saya, atau kawan-kawan saya. Baik. Kita lanjutkan. Man ulaika rijalut tiwalu man. Hmm, mana man ya, Ikhwan? Siapa? Siapa? Siapa? Ulaika Ulaika rijal Ulaika siapa hmm, mereka? Eh, siapa mereka? Pemuda. Ar-rijal arrijal Ar-rijal mana ar-rijal? Pemuda. Arrijal eh, ar-rijal jamak daripada uh, rojul. Rojul. Laki-laki dewasa. Siapa mereka laki-laki abtiwal Tinggi. Yang tinggi-tinggi itu? Nah. Man ulaika ar-rijal abtiwal tiwal at jamak daripada ya Jamak daripada tawilun. Man ulaik siapa mereka itu ar-rijalul ar-rijalul tiwal laki-laki dewasa yang tinggi-tinggi. Nah. Jawabannya hum atibba'u min amrika hum <coughs> atibba'u min amrika. Mana hum ya, kan Mereka adalah dokter-dokter dari Amerika. Muntaz, Mereka atibau jamak daripada tabibun. <clears throat> Ini perlu diingat ya, Mufrad mufradnya bagaimana, jamaknya bagaimana, perlu diingat. Perlu diingat, jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Atibau jamak daripada tabibun. Nah. Hum atibba'u min Amerika. Mereka adalah dokter-dokter dari Amerika. Nah, kenapa tinggi-tinggi? Karena ternyata mereka adalah eh, orang-orang uh, Amerika, dokter-dokter dari Amerika. Kita lanjutkan. insya Allah, ikhwan. Paham Insya Allah. Anak harap ikhwan dan akhwat di rumah juga uh, mengikuti dengan baik. Man ulaikan nisa'u Man ulaikan nisa'u hmm, Man yutarjimana terjemahkan Siapa yang terjemahkan? Siapa mereka wanita itu? Nah, siapa mereka wanita-wanita itu? Nah, An-Nisa, karena itu An-Nisa jama. Iya. Jama daripada? Wanita. Imra'atun. Imra'atun. An-Nisa'u jama daripada? Imra'atun. Imra'atun. Tidak ada mufrad untuk untuk untuk An-Nisa. Hmm. Nah, mufradnya tunggalnya imra'atun agak beda dengan bentuk bentuk jamaknya. Nah, sudah kita bahas pada pada bab yang lalu. Iya, di akhir Bagian ba antum lihat di sini jamak daripada al-mar'ah nisaun. Man ikan nisa'u siapa mereka eh, wanita-wanita uh, itu? Jawabannya hunna ummahatut talibati. Hmm. Siapa mereka, ikhwan? Hunna mereka mereka adalah, adalah nah, ibu-ibunya sa siswi. enam ibu-ibu dari siswi-siswi eh, para siswi. Ya. Nah, karena apa al-ummahat jama' daripada ummun. Ummun. Kalau at-talibat jama' daripada talibah. Talibatun. <clears throat> Nah, at-talibatu. Nah, nah santu. Hunna ummahatut talibati mereka eh, ibu-ibu eh, dari para eh, siswi. Nah, Aba'ut tullabi indal mudiri. Aba'ut tullabi indal mudiri. Aba'u jamak daripada hmm? abun. Abun. Aba'u jamak daripada abun. Abun. At-tullab juga jamak daripada Talibun. Talibun. Banyak sekali jamak di sini, masya Allah. Hmm. Jamak semua. Nah, <laughs> hampir semuanya kalimatnya jamak di sini. Nah, aba'ut tullabi bapak-bapaknya. Bagaimana kalimat akhir? bapak, para, bapak itu para bapak murid-murid itu uh, indal mudiri sedang bersama mudir uh, mudir kepala sekolah. kepala sekolah atau rektor universitas iya. yeah. nah aula ikan nisa'u khalatuki ya Maryamu Masya Allah Tiga kata di sini jamak semua iphone iya. Aulaika. Mana mana A di sini? Apakah? Apakah? Apakah? hal ulaika mereka mereka nah ulaika nah yang ingatkan sekali lagi ulaika untuk benda yang jauh atau benda yang dekat ya kawan jauh yang jauh benda yang jauh nah untuk jamak dan benda yang uh, jauh ulaika nisa'u mereka para wanita itu khalatuki apakah mereka para wanita itu khalatuki hmm, khalat khalat hmm. jamak daripada khalatun khalatun khalah dan sudah kita bahas kemarin khala itu bibi. Hmm. Tapi bibi dari dari mana? Dari pihak ibu atau pihak bapak? Ibu. Khala pak bibi dari pihak ibu. Adapun bibi dari pihak bapak namanya Amma. Ammatun atau ammah. Hmm. Jamanya khalatun di sini antum lihat khalat. Khalatun. Lalu digabung dengan domir anta sehingga menjadi khalatuki. Khalatuki. Nah, karena di sini yang diajak bicara adalah Maryam. Hmm. Khalatuki, bibi-bibimu. Ya Maryam, wahai Maryam. Kita ulang sekali lagi. Aulaikan nisa'u khalatuki ya Maryamu. Terjemahkan ya akhir kirim. Apakah mereka para wanita bibi-bibi kamu ya wahai Maryam? Naam, apakah mereka uh, wanita itu para wanita itu bibi-bibimu wahai Maryam? Jawabannya La hunna ammati. La tidak hunna mereka. Mereka, mereka itu hunna di sini untuk perempuan ya, Pak. Kalau untuk laki-laki hum. Hum. Hunna untuk perempuan, kalau laki-laki hum. Hunna ammati. Mereka itu ammati. Lagi-lagi ini gabungan antara dua kata. Ammatun dengan ana. ana. Ammati. Bibi bibiku. Tapi apa beda antara khalah dengan ammah di sini, Wan? Sekali lagi, apa mananya? Apa bedanya? Ammah, bibi sama. Lain jurusan. Lain jurusan, lain, lain, apa namanya? Lain, lain jurusan. <laughs> kalau khalah dari pihak ibu, kalau ammah dari, dari pihak bapak. bapak. bapak. Jadi kalau khala itu misalnya saudaranya ibu kita. Kekerabatannya ke ibu ya. Nah, nah saudara ibu kita. Apapun ammah itu saudara perempuannya bapak kita. Bapak, iya. bapak kita punya saudara saudara perempuan. Nah, bibi-bibinya itu disebut iya. ammah. Iya. Tapi kalau Eh, saudara dari pihak ibu adalah khalah. Iya. Dibedakan dalam bahasa Arab Karena ini eh, ini juga berpengaruh dalam misalnya masalah ilmu waris misalnya. Ini ini ini sangat berpengaruh sekali. Nah, kita lanjutkan. Haula'i atibba'u wa ulaika muhandisuna. Haula'i atibba'u wa ulaika muhandisuna. Insyaallah enggak ada yang sulit sini. Bagaimana terjemahnya akhi Kiri? ulai atibba'u mereka itu adalah para dokter. Nah. Dan mereka itu para insinyur. Para insinyur. Nah, ula dan ulaika maknanya sama kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita. Tapi tentu bedanya seperti yang kita telah jelaskan tadi. Ha ula untuk yang dekat, ulaika untuk yang jauh. <clears throat> Kita lanjutkan ikhwan. Uh, eh, insya Allah masih terus uh, mengikuti dan baik ikhwan dan akhwat di rumah. Haulai rijalu fuqara'u wa ula'ika agniya'u Haulai rijalu fuqara'u mereka itu ar-rijal jamak daripada rajul. Rajul. Mereka itu eh, laki-laki uh, fuqara miskin. Para para fakir, para fuqara orang-orang yang fakir. Fakir wa ulaika agniyau dan mereka itu orang-orang kaya. kaya. Nah. Ulaika tullab sebentar, fuqara jamak daripada fuqara'u jamak daripada fakirun. Agniyau jamak daripada ghaniyun. Ghaniyun. Hmm. Ulaika tullabu dhi'afun. Ulaika tullabu Du'afun hmm. At-tulab Mufrad uh, Mufradnya adalah Kata tunggalnya adalah Talibun hmm. Du'afun Da'if ah, Hah? Da'if Da'ifun Naam hmm. Da'afun Naam Jama' para Da'ifun Yang lemah Mereka itu Para siswa yang Lemah-lemah Apa maksudnya ini? Fisiknya atau gimana kawan? Wallah Man ulaika rijalu Man ulaika rijal siapa uh, mereka laki-laki itu? Eh. Jawabannya hum wazara'u Masya Allah Hum wazara'u Mereka itu para Gubernur Para, eh, para menteri. menteri Nah wazara' di menteri Nah Dari bahasa kita disini menteri Baik uh, Insya Allah jelas Ikhwan Mafum Baik kita baca sebentar Baru kita buka untuk para pendengar Baik ya ikhwan Istami'u thumma khariru Dengarkan lalu ikuti sama-sama Antum di studio dan ikhwan dan akhwat di rumah ya Sama-sama kita baca. Haulai ikhwati. Hai akhwat. هؤلاء إخوتي وأولئك أصدقائي وأولئك أصدقائي kita sambung هؤلاء إخوتي وأولئك أصدقائي هؤلاء إخوتي وأولئك أصدقائي نعم من أولئك الرجال الطوال من أولئك الرجال الطوال Man ulaika ar-rijalu tiwalu من أولئك الرجال الطوال hum atibba'u min Amrika. هم أطباء من أمريكا Hum atibba'u min Amrika. هم أطباء من أمريكا Sekali lagi atibba'u. أطباء Nah. من أولئك النساء من أولئك النساء هن أمهات الطالبات هن أمهات الطالبات آباء الطلاب عند المدير آباء الطلاب عند المدير أولئك النساء خالاتك يا مريم أولئك النساء خالاتك يا مريم لا هن عماتي لا هن عماتي هؤلاء أطباء هؤلاء الطباء Sekali lagi Afan Atibba'u الطباء Yang bertasdid adalah ba- Ba'na Wa ulaika muhandisuna وأولئك مهندسون Kita ulang sekali lagi Haulai atibba'u Wa ulaika muhandisuna هؤلاء أطباء وأولئك مهندسون Naam, ahsantum Haulai rijalu fuqara'u هؤلاء الرجال فقراء Wa ulaika aghniya'u وأولئك أغنياء Kita sambung. هؤلاء الرجال فقراء وأولئك أغنياء هؤلاء الرجال فقراء وأولئك أغنياء ممتاز أولئك الطلاب ضعاف أولئك الطلاب ضعاف ضعاف ضعاف من أولئك الرجال من أولئك الرجال هم وزراء هم وزراء Hum wuzara'u. هم وزراء Mumtaz. Baik, naftah al-majal al-mustami'. Tapi bagi para pendengar yang ingin berinteraksi secara langsung Anda bisa menghubungi di line telepon 823 021 823 6543 Dan kita buka untuk telepon yang pertama Assalamualaikum Halo Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Dari Pak Budi di Tambun. Baik. Ada bukunya Pak ya? Ada. Ah, ya, alhamdulillah. Bagaimana halo Pak Budi? Uh, alhamdulillah Nabi Khair. Masya Allah. Pak Budi sebelumnya sudah belajar bahasa Arab sebelumnya Pak Budi? Belum Pak, ini baru ngikutinya langsung dari pelajaran 10. Masya Allah, sudah fase ini Pak Budi, Masya Allah. Belum, belum bisa. Saya <laughs> Pak Budi, silakan dibaca Pak Budi, foto dicoba. ulai ikhwati nah. wa ulaika asdiqai. Mumtaz. Nah. Mereka itu saudara-saudara laki-lakiku. Nah. Dan mereka itu teman-temanku. Nah, asdiqa di sini teman laki-laki atau perempuan, Pak? Eh, teman laki-laki. Karena asdiqa jamak daripada uh, sadiqun. Nah. Sadiq. Kalau saudara eh, teman perempuan sadiqatun. Sadiqatun. Nah, jamaknya kalau sadiqatun? Uh, sadiqat. Sadiqat. Nah sadiqat gitu. Nah, jadi teruskan Pak Budi. Man ulaika rijalub tiwalu. Nah. Siapa mereka itu laki-laki yang tinggi-tinggi? Eh, laki-laki yang tinggi-tinggi itu? Nah. Hum atiba'u min amrika. Sekali lagi Pak Budi. Hum atiba'u min amrika. Ahsanta. Mereka itu para dokter dari Amerika. Mumtaz. Man ula ikan nisa'u siapa siapa mereka itu para siapa mereka para wanita itu? <clears throat> Nah. <clears throat> Kunna ummahatut talibati. Mereka itu eh, ibu-ibu uh, para siswi. Mumtaz. Aba Abdullabi Indal Mudiri. Bapak-bapak eh, dari siswa dari para siswa? Bapak-bapak dari para siswa berada di Eh, bersama. enam jamil. kepala sekolah. Jamil. Uh, beda antara haula dan ulaika apa Pak Budi? Iya nih Ustaz sekalian bertanya nih, oh. bolehkah <laughs> kita bedakan kalau haula itu kita artikan ini dan ulaika itu kita artikan itu gitu? Misalkan <clears throat> mereka ini dan yang ulaika itu ah, mereka itu gitu. Ah, Muntaz, usulan yang luar biasa ini. Ya untuk ini Pak ya, untuk membedakan ini yang dekat ini yang jauh Pak ya ya. ya. mumtaz. Ya, sepertinya bisa begitu Pak usulannya, masya Allah. Ya, baru saya belum nggak terpikir tadi begitu Pak. Bisa juga begitu. Mereka ini para uh, mereka ini saudara laki-lakiku dan ya, mereka kalau, itu nah, teman-temanku ya. mumtaz. Bisa jadi begitu Pak. Wallahu alam. Sepertinya usulannya bagus sekali ini. Taib. Syukran Pak Budi, jazakallah khair. Ah. Iya. Iya. Ada lagi Pak? Enggak diteruskan ini. Sudah cukup Pak, biar nanti ya banyak Berikan yang sesuai Pak ya. ya. ya. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Budi. Kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain di 8236543 Anda bisa menghubungi kembali dan kita angkat telepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Ummu Khadijah di channel. Di Condet ya, Silakan. Silakan Ummu Khadijah dibaca. Ya? Ya dari yang Aula ikan nisa'u. Suaranya agak keras ya, Mi ya? Oh, iya. Ya, silakan. Aula ikan nisa'u. Naam. Khalatuki ya Maryam. Hmm. Sekali lagi ummu khalatuki. Khalatuki ya Maryamu. Naam. La hunna um hunna amati. Nah, hunna sekali lagi. Hun la hunna amati. Amati. Amati. Mumtaz. Teruskan ummu. Nah, umu nah, paham insya Allah ya umu ya? Lebih? Pa paham insya Allah yang dibaca insya Allah ya? Insya Allah. Baik, baik. Fadal, istamir. Haulai atiba'u. Sekali lagi umu, eh, yang di tasdid itu ba, bukan toknya. Oh iya. Haulai atibau. Hmm, toknya jangan ditahan. Atibau. Haulai atibau. Mumtaz, bagus wa wa eh? wa wa wa ulaika muhandisa ah, sekali lagi umu muhan muhandisa muhandisuna oh. hmm, diberi harakat umu muhandisuna <clears throat> ini anak tidak pakai buku oh anak <laughs> iya. sekali lagi itu umu dengarkan ya anak baca oh iya nah Sekali lagi umum haulai atibba'u. Haulai atibba'u. Eh, eh, toknya tidak tasdid. Atibba'u. Atibba'u. Mumtaz. Wa ulaika muhandisuna. Wa ulaika muhandisuna. Nah. Haulai rijalu fuqara'u haula irrijalu fuqara'u. Wa'ula. <clears throat> Afwan. Wa'ula'ika aghniya'u. Wa'ula'ika aghniya'u. Nah. Ula'ika tullabu bi'afun. Ula'ika tullabu li'abun. Bi, bi, ba Bi'afun. Sekali lagi umum. Ulaika tulabu di'a fun. Fun. Di'afun. Di'afun. Mumtaz. Man ulaika rijalu Man ulaika rijalu Hum wuzara'u Hum mu wuzara'u Hum wuzara'u Sekali lagi umum Hum wuzara'u Hum fuqara'u. waw wuzara. Waw zai ra alif hamzah. Iya. Um wuzara'u. Um wuzara'u. Mumtaz. Maknanya insyaallah semua paham umum ya? Insyaallah. Baik. Uh, ya kalau dibaca tanpa paham nggak ada manfaatnya umum. Iya. Enggak, anak pengen dapat bukunya gimana sih ya? Bagaimana? Oh, nanti insya Allah eh, Isa nanti informasikan bagaimana Bu insya Allah. Oh iya. iya. Ya, syukuran umum. Iya. Jazakallah khair. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar di 8236543 untuk dua penelpon berikutnya. Anda bisa menghubungi di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Anissa. Di Bekasi. mana? Bekasi Taib, silakan. Dan agak keras suaranya ya. Eh. Hmm. Silakan Umu Anissa, di, di, ulang dari awal kembali. Iya. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Nah. Mereka itu saudara laki-laki saya dan oh. mereka itu teman-teman saya. Nah, mereka ini saudara-saudara laki-laki saya. Nah, Ustamir. Teruskan. Man ulaika rijalu tiwalu. Siapa mereka itu laki-laki dewasa yang tinggi-tinggi? Nah. <clears throat> Hum atibba'u min Amerika. Mereka para dokter dari Amerika. Mumtaz. Man ula ikan nisa'u. Siapa mereka wanita-wanita itu? Nah hunna ummahatut talibati mereka itu para ibu dari siswi-siswi na'am Aba tullabi indal mudiri bapak-bapak murid ber para bapak murid-murid bersama para rektor. Nah, jamil, ahsan. Syukran kamu. Ayakumullah Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair pada Munisa di Bekasi Tep. Bagi para pendengar yang lain silahkan Anda bisa menghubungi di 0218236543 untuk melanjutkan pembacaan uh, eh, pasal yang jim ini ya yang pada halaman 78 bagi Anda yang memiliki buku cetakan kedua dan halaman 81 cetakan yang uh, pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Haidar. Di mana Umi? Bekasi. Baik, Silakan Ummu Haidar diteruskan dari kalimat aula ikan nisa'u. <clears throat> aula ikan nisa'u khola tuki ya Maryamu. Naam, teruskan la La hunna ammati. Naam. Ummu insyaallah paham apa yang dibaca? Insyaallah. Eh, teruskan Ummu, tidak usah terjemahkan, langsung saja. Haulai ati atibau. Naam. Wa ulaika muhandisuna. Muntaz. Ha Haulair rijalu Fukara'u wa ulaika agniya'u Muntaz Ahsant. Ulaika Naam. Tulabu di'afun. Naam. Mama mana umu? ummu? Lemah. Lemah. Ya, mufradnya kata tunggalnya apa? Dhaifun. Ah, dhaifun. Oh, ah. Nah, yang panjang ainnya bukan mufradnya. Nah, istamir terus teruskan. Man Man ulaikar rijalu hum uzara'u. Jamil. Naam, syukran amu. Jazakillahu khairan. Wa iyyakum. Ya, jazakallahu khair. Baik, Nah, baik kita lanjutkan. Iya. Nah. Sepertinya para penelpon rata-rata ibu-ibu semua ini. Mudah-mudahan setelah ini para ikhwan insyaallah. Tapi kita masuk ke Tamarinu. Kita masuk ke Tamarinu. <clears throat> will sudah ketemu ikhwan insyaallah. Uh, Safah kam halaman berapa? Isnan wa Samanun halaman 82. Tamarinu. <clears throat> Latihan-latihan hawilil mubtada'a fi kullim minal jumalil atiyati ila jam'in hawilil mubtada'a fi kullim minal jumalil atiyati ila jam'in saya bisa terjemahkan ini ikhwan hawil al mubtada rubah rubahlah al mubtada mana al mubtada isim yang ada di depan kalimat iya. kata benda yang ada di depan kalimat. Hmm. Itu mubtada namanya. Kenapa dinamakan mubtada? Karena ibtada abil karam. Karena dengan isim itu dimulainya uh, kalimat. Eh. Jadi al mubtada apa tadi, Ikhwan? Kata benda yang ada di awal kalimat. Awal kalimat. Hawilil mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyah pada tiap kalimat-kalimat berikut ila jama'in menjadi jama' menjadi jama. Jadi nanti antum lihat eh, mubtada'nya masih mufrad, masih tunggal. Yang diminta di sini adalah dirubah menjadi jamak. Kita lihat contohnya, misalun. Antum lihat contohnya ya, Juan? Misalun. Dzalikar rajulu mudarrisun. Zalika rajulu mudar mudarrisun. Dia perubahannya karena ini zalika sehingga perubahannya harus ulaikar rijalu mudarrisuna. Hmm. Ketiga-tiganya berubah menjadi jamak. jamak. Mubtalanya berubah jadi jamak, tapi karena mubtalanya berubah jadi jamak, konsekuensinya kata berikutnya pun harus berubah menjadi jamak. Jamak. Zalika menjadi ulaika. ulaika. Ini mubtada'nya. Isim isyarah yang ada di depan ini, ini mubtada'nya, Zalika. Maka ketika isim isyarahnya zalika menjadi menjadi ulaika, maka ar-rajulu berubah menjadi ar-rijalu. Kemudian mudarrisun menjadi mudarrisuna. Ini satu konsekuensi. Nggak mungkin ulaika berubah, yang lainnya nggak gak berubah, nggak mungkin. Ya. Karena ini kata tunjuk untuk orang yang banyak. Banyak. Mau nggak mau yang tadinya mufrad menjadi jamak. Jamak. nah, kenapa tidak dirubah menjadi haula ya ikhwan? Karena syaratnya untuk yang jauh. Ah, karena di sini uh, mufradnya adalah iya. zalika, iya. maka ulaika. Kalau mufradnya uh, apa? Uh, hada baru هؤلاء نعم نعم طيب kita mulai nomor satu Naftah nafkah majal langsung aja kita buka para pendengar untuk menjawab bagi para pendengar yang ingin menjawab untuk tamrin yang pertama dari Fasal yang Jim Anda bisa menghubungi di 021-823-6543 dan untuk cetakan yang pertama di halaman 82 dan cetakan yang kedua di halaman 78 Assalamualaikum Halo Salam Iya dengan siapa kamu di mana dengan Umu Anissa eh, eh, di Kalibata. Baik, silakan. Silakan Umu Anissa. Eh, uh, di mana kita sekarang ini? Umu? Halo, saya terputus. Afwan. Saya kita berikan kesempatan untuk pertanyaan ini kita buka untuk pendengar ikhwan ya. Bagi para pendengar ikhwan silakan Anda bisa menghubungi di 0218236543. Dan untuk pendengar akhwat di sementara kita angkat telepon yang selanjutnya untuk tamrin yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa? Dengan Umu Amar. Baik, Umu Amar di mana? Di Tambun. Iya. Silakan, Ustaz. Baik, Umu Amar, uh, silakan dibaca soal nomor satunya, Umu Amar. Iya. Mandalikal fata Naam. Mandalikal fata. Naam. Sekarang dirubah menjadi jamak. Man ulaikal fatayatu. Nah, ya, al fata. Ini laki-laki umum. Kalau al fatayatu perempuan nanti jadinya. Man, Man ulaikal fatatu. Ah, al fatatu mufrad. Fit, ah, naam. Man ulaikal fityatu. Mumtaz. Man ulaikal fityatu. Naam. Teruskan umum isnan. Min aina dalikal mudarrisu? Dibaca no angkanya um, umu yeah. isnan. Isnan min aina dalikal mudarrisu? Naam. Min aina ulaikal mudarrisuna? Mumtaz. Naam. Salasa. Naam. Tilkal tilkal fatatu bintut tobibi Naam. Ula ikal fatayatu banatu tibai banatu banatu tibai banatu atibau atibau afan ba, banatu atibai at atibau uh, afan at atibaa atibaa nah nah apa sebabnya atibaa saya nggak tahu. Nggak tahu. <laughs> nggak apa, nggak apa. Itu nanti insyaallah umum. Oh, Tidak iya. perlu perlu jasa sekarang. Nah, sekali lagi umum iya. jawabannya. Iya. Sekali lagi. Ikal fatayatu banatu atibaa. Uh, eh, sekali lagi banatu banatut banatut afwan. <laughs> Banatu al atibaa. Banatu atibaa. Taib. Sebenarnya tidak berubah pun tidak masalah. tobi banatut tobi tidak masalah sebenarnya. Tapi labas. Boleh disambung Ustaz? Banatut Banatul oh, banat. atibba. Ah, karena iya, iya, al atibba iya, jadinya nam. Iya. Arba'ah. Arba'ah. <clears throat> Hadat talibu min inkaltaro. Nah. Wadalika min faronsa. Nah. Haula it tulabu nah. min inkaltaro nah. wa ulaika min faronsa mumtaz nah sini hada maka berubah menjadi haula bukan ulaika mumtaz baik khamsah khamsah adalikal adalikal muhandisu muslimun nah haula eh, ada a-nya di situ ula adalika ya hmm. hmm aulaikal muhandisuna muslimuna mumtaz Taya, cukup umu jazakillah khair mumtaz terima kasih ah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taip, untuk pendengar selanjutnya kita berikan eh, kesempatan untuk pendengar ikhwan ya, bagi pendengar akhwat dan ummahat di pending sementara kita berikan kesempatan teman-teman untuk mengikuti teman-teman pendengar ikhwan silakan di 8236543. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Tadi terputus, silakan bagi para pendengar yang lain Anda bisa menghubungi di 0218236543 dan untuk pertanyaan Anda bisa layangkan di 088-887-63110 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Dengan Komar di Cijantung. Ya, Pak Komar ya, silakan. Nah, siapa halo Pak Komar? Alhamdulillah berkhair. Masya Allah. Fadal Pak Komar, rekam khamsah, nomor 5. Eh, apa nomor 6? ستة Sitah enam itu. نعم Hadhihi mar'atu ada alif lamnya hadhil hadhil mar'atu mumarridatu wa tilka tabibatun. nah mumarridatun nah Haula'in nisa'u mumarridatun nah wa ulaika tabibatun. طبيبات ممتاز طيب استمر سبعة man haza man hazal waladu tawilun tawilu na'am man haula'i Al-walad jama' jamaknya auladu al auladu nah man haula'i sekali lagi man haula'i il man haula'il auladu at-tiwalu at-tiwalu na'am نعم teruskan استمر ثمانية til tilkal fatatus sagiratu ukhtun hamidin أخت حامد hamidin نعم ulaikal fatayatus sigaru نعم akhwatu hamidin ممتاز نعم تسعة til tilkal Ammutalibati Ah, sekali lagi Pak Komar. Tilkal mar'a Ma, betul. mar'atu. Mar'a, ah, jangan ain. Mar'atu. Mar'atu. Nah. Mar'atu. Nam. Ummutalibati talibati. Bagaimana jawabannya? Ula ikan ulai ula ikan nisa'u mm -hmm. ummahatut talibati. Mumtaz. نعم عشرة ذلك ذلك الرجل ذلك الرجل عالم هم؟ ذلك الرجل alim ya alimun kabir oh dicetakan lama di sini tajirun kabir Taib. silakan teruskan alimun alimun kabirun nah minal minal mal minal mam minal mamlakatil arabiyyatis su'udiyyati Zalikar rajulu alimu Alimun Alimun kabirun minal mam mamlakati al-arabiyyatis su'udiyyati Ikutin anak uh, Pak Komar Minal mamlakatil Innal mamlakatil Arabiyatis Saudiyah. Arabiyatis Saudiyah. Nah, di mana Pak ini? Apa nama negaranya ini? Kenapa Ustaz? Negara apa nama negara apa ini? Negara Arab. Nah, kerajaan Arab Saudi. Kerajaan nah, kalau Mamlakah itu artinya kerajaan. Nah, kerajaan, kerajaan Arab Saudi. Nah, bagaimana jawabannya Pak Gawat? Ulaikar rijalu ulama'u kibarun Naam minal mamlakatul minal mamlakatil oh, minal mamlakatil Arabiyatis Saudiyah. Mumtaz. Barakallahu fiikum. Syukran Pak Komar. Jazakallah khair. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bapak Komar. Kita berikan kesempatan Seperti yang break. Baik, baik. Ya, bagi para pendengar jangan kemana-mana kita rehat sejenak dan kemana-mana kita kembali setelah kita ikuti jeda yang berikut ini terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Roja, Radio Dakwah, Al-Sunnah Lidzakirin wal dzakira. Dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di frekuensi 756 AM dalam kajian edisi malam bimbingan bahasa Arab dan bagi Anda mungkin yang baru bergabung bersama kami, pelajaran pada malam ini memasuki pelajaran yang masih pelajaran yang ke-13 fasal yang jim yang merupakan bab terakhir dari pelajaran ke-13 kita dan kita sudah masuk ke tamrin yang pertama. Terus selanjutnya kita lanjut dengan bahasa tafadhol. Nah. <clears throat> Baik, uh, baru saja kita menjawab uh, latihan pertama. Al-an at-tamrin asani. Sekarang latihan kedua. At-tamrin asani tsani yaqul, antum dengarkan di sini apa per, uh, permintaannya? Ashir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin lil ba'idi ashir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin lil ba'idi Zalika, tilka ulaika hmm, di sini ada tiga pilihan di sini ashir tunjuklah atau gunakan kata tunjuk ilal asma'il atiya untuk eh, kata-kata uh, kata -kata benda berikut dengan bismi isyaratin dengan e, kata tunjuk lil bait yang e, jauh. Kata tunjuk untuk yang jauh. Di sini diberikan tiga pilihan, kalau bukan zalika atau tilka atau ulaika. Tergantung mana yang lebih e, sesuai dan mana yang lebih tepat. Nah, fahimtum ya kawan insyaallah? Wadih? Jelas? biasa. Ya, kita coba langsung para ikhwan dan akhwat di rumah untuk silakan mencoba untuk menjawab. Tepat. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar yang ada di rumah dan di mana saja berada Anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa umur di mana? Iya. Agak keras suaranya Mi ya. Iya. Tafadhal ya. Ummu Esan, uh, eh, latihan kedua tadi dimulai nomor satu. Wahid. Wahid. Zalika talibun. Zalika talib, mumtaz. Isnan. Isnan. Ula, Agak panjang. Ulaika tujaru. Tujarun. Ulaika tujarun. Naam. <clears throat> Salasa. Naam. Ulaika mudarrisatun. Jamil. Arba'a. Naam. Tilka tabibatun jadidatun. Mumtaz. Khamsa. Ulaika ummahatun. Ah, disambung umum terus. Ya. Ulaika ummahatut talibatu. Ummahatut talibati. Ulaika ummahatut talibati. Naam. Sitta. Sitta. Ulaika aba'ut tullabu. um, uh, tullabi. Kenapa uh, tullabi, Ummu? Aba'ut tullabi. Masih ingat uh, mudhaf dan mudhafur ilaih? Nah, Abdullah tullabi di sini mudhaf ilaih. Mudhafnya adalah aba'u. Nah. Ya. Istamir, eh, teruskan umum. Sab'ah. Nah. <clears throat> Ulaika fallahi. Fallahun. Fallahun. Fallahun ini mufrad tunggal atau jamak umum? Uh, eh, jamak. Jamak daripada? Uh, apa? Fal... Fallah ini mufrad umum, tunggal. Fallahi. Oh, ini mufrad. Jamaknya? Eh, mu'annas ya? La, fallahun muzakkar. Oh, muzakkar. Menjamak nah, daripada fallahun fallahuna. Fallahuna. Nah, jadi di sini menggunakan kata tunjuk bagaimana umum? Uh, eh, zalika. Zalika. Sekali lagi umum? Zalika fallahun. Nah, ma mana fallahun? Uh, petani. Petani. Nah. Uh, Samania. Samania. Nah. Tilka ummu Muhammadun. Ummu. Ah. Sama seperti kalimat aba'ut tullabi tadi Ummu. Uh, tilka ummu Muhammadin. Nah, ummu Muhammadin. Tilka ummu Muhammadin. Nah. Tis'ah. Tis'ah. Zalika sadiq Zalika sodiki. Nah, zalika sodiki. Agak panjang kafnya. Zalika sodiki. Nah, mumtaz. Nah, asyarah. Asyarah ulaika akhwati Naam Ihda asyara hmm, Ahada asyar Ahada asyar Tilka ikhwati Tilka ikhwati Sahih? Tilka ikhwati? <laughs> Kalau tilka akhwati uh, Ulaika akhwati betul Ini ikhwa jama' apa ini jama' apa murad umum? Oh, ulaika Nah Karena dia ini jama' daripada uh, Akhun Akhun Nah ulaika ikhwati. Nah, terakhir. Nah, bahas. <laughs> Syukran Umu jazakallahu khair. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar di 8236543 di belakang Umu Ihsan. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Saya terputus ya. Fuan bagi para pendengar yang ingin mencoba dan khususnya kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk pendengar Ikhwan di 8236543. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana? Dari Ibu Tari di Bekasi mau mencoba ini, Pak. Oh, iya, agak ya. keras suaranya, Bu ya. Iya. Hmm, silakan Bu Tari. Uh, ya. Latihan yang kedua tadi Bu Tari, dari ya. awal lagi. Nah. Wahid. Dalika polibun. Nah, mumtaz. Isnan. Ulaika tujarun. Naam. Salasah. Ulaika mudarrisatun. Mumtaz. Nah. Arba'ah. Tilka tobibatun uh, tilka Jadi Datun Ah, Santi. Nah. Uh, e, Khomsah. Nah. Ulaika ummahatut tolibati. Nah, mumtaz. Uh, berapa? Sitta. Sitta. Ulaika aba utulabi. Hmm, sekali lagi Bu Tari. Ulaika U yang yang alif panjang abaut ulaika abaut tullabi nah, eh, jangan terlalu panjang umum di sini tidak dikenal 4 sampai 5 harakat oh, cukup iya. dua saja iya ulaika abaut tullabi nah jamil uh, sab'ah nah zalika fallahun nah uh, sa uh, samaniyah nah Eh, tilka ummu Muhammadin. Mumtaz. Tis'ah zalika sodiki. Naam. Asroh. Asyarah. Asyarah. Naam. Ulaika akhwati. Mumtaz. Ahada asar. Ulaika ikhwati. Ikhwati. Ikhwati. Nah, ikhwatun itu jamaah daripada apa Bu Tari? Akhun. Akhun mumtaz. Syukran Bu Tari jazakallah ya, Saya mau tanya boleh? Ya, silakan, tafadhol. Uh, eh, ini saya uh, pernah membaca uh, ana min Amerika, nah. kemudian ana minal Hindi. Nah. Apa kaidahnya untuk membedakan ada alif lamnya sama enggak itu? Oh iya. Nah, iya. Saya dengarkan di radio. Syukran ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau, nah, nama-nama negara selain Arab memang agak sulit kita. Sana sendiri, sana sendiri tidak tahu bagaimana kaidahnya. Ada nama negara yang pakai alif lam, ada yang tidak. Kuwait misalnya Al Kuwait. Lalu Mesir ada tidak menggunakan uh, eh, bukan bisa al juga. ini bisa juga al misr nah. Oh, wallahu alam anda nah, tidak paham mas ini Allah alam tapi ya mohon maaf karena kita pending dulu ya bu ya dan untuk selanjutnya kita berikan kesempatan untuk pendengar Ikhwan dari dua penelpon akhwat sudah kita terima dan bagi pendengar yang selanjutnya ingin mengikuti uh, interaktif ini kita berikan kesempatan untuk pendengar Ikhwan di 8236543 untuk ummahat dan juga akhwat di pending sementara. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah. Dengan siapa di mana? Abdullah di Tambun. Masya Allah. Kaifa halak ya Abdullah? Khair, Masya alhamdulillah. Allah. Istamir ya, teruskan ah, Abdullah. Uh, ayo rekam. التمرين الثاني ت- تبدأ من رقم واحد Uh, wahidun. Zalika talibun. نعم Isnan. Ulaika tujjarun. نعم تجار جمع من Min tajirun. تاجر جميل ثلاثة أولئك مدرسات ممتاز أربعة نعم تلك طبيبة جديدة نعم صحيح خمسة أولئك أمهات الطالبات نعم يا أخي الكريم آه. أولئك أمهات الطالبات نعم لماذا الطالبات آه. مضاف إليه نعم جميل أحسنت ستة نعم أولئك آباء الطلاب نعم سبعة ذلك فلاح أحسنت ثمانية تلك أم محمد جميل تسعة ذلك صديقي نعم عشرة أولئك أخواتي أولئك أخواتي نعم أحد عشر أحد عشر أولئك إخوتي أولئك إخوتي أحسن شكرا يا أخي جزاك الله خير يا عبد الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير khair عبد الله Baik, eh, sepertinya kita lanjutkan aja ke tamrin asalis. At-tamrin asalis. Latihan ketiga. Hati jam'al kalimatil atiyah. Hati jam'al kalimatil atiyah. Berikan uh, jamak daripada kata-kata berikut. Berikan bentuk jamak daripada kata-kata berikut. Sahlun insyaallah. Mudah sekali ini. Nah. Uh, eh, paham apa yang diminta, kawan? Taib. Taib labas, naftah al-majal lil mustama. kita berikan kesempatan kembali untuk menjawab pertanyaan bagi pendengar di rumah di 8236543. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Umi Ahsan, Lukas. Ah ya, silakan. Ya, silakan Umi Ahsan. Yang tadi nomor uh, tamrin as latihan ketiga sekarang. <clears throat> um, umun. Nah, jamaknya? Ummahat. Ummahatun. Sekali lagi Umu. Ummahatun. Nah, mumtaz. Abun. Hmm. Abun Aba, pendek. Abun. A, abun. Nah. Abau. Abau. Abau. Abaun. Abaun. Nah. Imro'atun. Imro'atun. Imro'atun. Nah. Bagaimana jamaknya? Mar'atun. Ah, bukan. Ah, bagaimana umum? ingat ingat umum. Bagaimana kamu? Hah? Taib. Imra'atun jamaknya nisaun. Imra'atun jamaknya nisaun. Nisaun. Nah. Istamir. Ammatun. Ammatun. Nah. Am, ammatun. Nah, naam, ammatun. Nah, sahih. Teruskan kamu? Zohi, zohi. Do'ifun. Do'ifun. Ain do Nah. Jamaknya? Do. Do. Hmm. Di'afun. Di'afun. Nah. Wasirun. Nah. Was, wasirun. Nah, lah umu. Ada di ada di ini, ada di ada di nasnya di di bagian jim di awal tadi di di bagian terakhirnya hum apa bacanya itu? Hum. Wuzara'u. Naam, sahih. Jadi wazirun jamaknya apa umum sekali lagi? Wuzara'u. Naam, jamin Teruskan. Ismun asma'u. Ismun asma'u. Asma'u, jamin. Baik, syukran ummu. Jazakillah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kembali, Ustaz. Baik, fadal. Ya, bagi para pendengar yang ingin menjawab tamrin yang ketiga dari pelajaran yang ketiga belas, Anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abu Abdullah di Pasar Minggu. Baik, silakan. Fadl Abu Abdullah. <coughs> Ya. Latihan ketiga tadi kan? Ya. Nah. Ya. Umul Ummaatun. Nah. Abun Abaun. Nah. Imra'atun Nisa'un. Nisa'un, na'am. Amatun. Amatun. Sekali lagi, am, akhi. Ammatun. Ammatun. Nah. Ammatun. Nah, sahih. Sahihun. Di'afun. Di'afun, na'am. Wazirun. Wuzara'un. Ha? Wuzara'u. Wuzara'u. Na'am. Ismun. Ism. Ism. Asma'un. Asma'un. Naam, jamil. Ahsanta ya akhi. Syukran. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan. Kita masuk-masuk ke tamrin ar-rabi. Latihan keempat. Iqra waktub. Iqra waktub. Naam. Ma makna iqra waktub ya, ikhwan? Baca dan tulis. Baca dan tulis. Naam. Mudah-mudahan ikhwan nanti menulis insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Katab. Nah, alhamdulillah. Fi lauhil mahfuz, ha? Eh? <laughs> Tamam ya akhi. Man yaqra ala hadha? Ikhwan di eh. studio, siapa yang baca? Eh, fadhal ya akhi, eh. fadhal ya akhi. <clears throat> Ikra waktub. Nah. Asdiqa'u. Agniya'u. Nah. Akwiya'u. Atibba'u. Fukara'u. Nah. Zumala'u. Wuzara'u. Ulama'u. Ulama'u. Nah. Akhi, eh, kalau antum perhatikan di sini, ikhwan wa akhwat fillah. Kalau antum perhatikan di sini kata-kata yang barusan kita baca tadi, agniya'u, akwiya'u, أقوياء أطباء فقراء wuzara'u, wa ulama'u, semuanya antum lihat harakat akhirnya bukan tanwin harakat akhirnya bukan tanwin dia dhammah saja dhammah ya. tunggal tidak dhammatain apa sebabnya ikhwan Uh, di sini sebenarnya kita belum masuk ke bab uh, nahwu sarf tapi tidak mengapa sebagai muqaddimah <clears throat> dan juga penjelasan ringkas tentang apa sebabnya di sini tidak menggunakan tanwin karena eh, kalau teman perhatikan semuanya memiliki eh, wazan yang sama antum lihat. Antum lihat eh, beberapa kata yang kita baca di sini semuanya memiliki eh, ada kesamaannya. Di mana kata kesamaannya? Diakhiri dengan alif alifut ta'nif al-mamdudah. Hmm, ya. Para ulama bilang alif ta'nis al-mamdudah. Alif lalu ada hamzah di belakangnya itu disebut sebagai alif at-ta'nis al-mamdudah. Nah, setiap uh, isim yang memiliki uh, bentuk seperti ini memiliki alif ta'nis al-mamdudah alif lalu hamzah di belakangnya maka dia e, tidak diperbolehkan diberi tanwin. Tidak diperbolehkan diberikan tidak, tidak boleh diberikan tanwin. Dia masuk ke bab nanti Insya Allah penjelasan di pada al mamnu minas sarf. Isim-isim yang, ti, yang tidak boleh diberikan tanwin dan juga tidak boleh di kasrah. ini mungkin sebagai pembuka saja, tidak kita bahas secara mendetail Insya Allah mudah-mudahan pada waktunya kita akan jelaskan secara uh, menyeluruh Allah. wallahu alam taib kita lanjutkan <clears throat> di bagian terakhir di Ad-Dars Al-Thalith Ashar bagian jim ini Asma'ul isyarati lil ba'id ada penjelasan di sini di dalam tabel agar lebih memudahkan bagi kita dan agar uh, mudah diingat Asma'ul isyarati lil ba'id. Asma'ul isyarah kata-kata tunjuk lil bait untuk yang jauh. jauh. Di sini dibedakan antara al mufrad dengan jana. Dibedakan antara isi isyarah untuk mufrad dan isi isyarah untuk jana. Kalau mufrad zalika. Kalau dia muzakkar zalika. Kata tunjuk mufrad, muzakkar kata tunggal, kata tunjuk tunggal. Untuk laki-laki zalika. Arapun kata tunjuk yang mufrad yang untuk muannas untuk perempuannya tilka. Ini sudah kita bahas pada pelajaran-pelajaran lalu. Adapun yang sekarang yang kita bahas di jim ini asmaul isyarah lil bait yang untuk uh, uh, selain dia untuk jauh tapi dan juga untuk benda yang uh, jamak lebih daripada dua. Maka di sini digunakan mudzakkar dan muannas sama, ulaika. Muzakkar dan muannas sama, kita menggunakan sama-sama <clears throat> menggunakan ulaika. Tidak dibedakan antara yang muzakkar maupun yang muannas. Di mufradnya iya, zalika untuk laki-laki, untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Tapi di sini ulaika tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, zalika talibun. Ini untuk tunggal laki-laki. Untuk eh, perempuannya, untuk muannasnya tilka talibatun Lalu kata tunjuk uh, yang jamaknya ulaika tullabun. Ini untuk muzakkar. Untuk muannas ulaika talibatun. Tidak berbeda. Nah. Kemudian di, di bawahnya lagi ada tabel Muhammadun zahaba. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun zahabu. Wah, tuh di sini ya, kawan. Ada tadi pertama satu, hanya satu orang <clears throat> Muhammadun zahaba. Lalu ketika ada Muhammadun wa Hamidun wa Aliun ada berapa orang di sini, ikhwan? Ada tiga, maka mereka menggunakan zahabu, bukan zahaba lagi, tapi ada tambahan waw dan alif. Zahabu di situ. Hmm. Antum paham bagaimana membedakannya? Kalau dia untuk tunggal Muhammadun satu orang saja zahaba. Tapi untuk jamak Muhammadun Hamidun sama Aliun maka menggunakan zahabu ditambah waw dengan alif. alif. Lalu untuk Maryam, Maryamu zahabat. Antum lihat Maryamu zahabat. Hmm, tunggal, tapi karena perempuan diberikan tambahan ta utanis di belakangnya. Ta ta'nis. Ta yang menunjukkan dia e, perempuan. Zahabat. Kalau tadi Muhammadun zahaba, sekarang perempuan Maryamu zahabat. Maryam wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Ah, antum lihat di sini, ikhwan. Kalau lebih daripada dua, jamak Maryam wa Aminah wa Fatimah, bagaimana bentuk kata kerjanya? Zahabna. Zahabna dengan tambahan nun an-niswah dengan ba sebelumnya di sukun. Ba-nya di sukun lalu ditambah dengan nun an-niswah. Zahabna yang menunjukkan banyaknya perempuan. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Jadi tidak tepat kalau antum bilang Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabat. La, zahabat itu hanya untuk yang tunggal. Jadi kalau untuk laki-laki jamak zahabu, kalau untuk perempuan jamak zahabna. Paham tuh ikhwan? Ya. Untuk mufrad laki-laki zahaba, tunggal laki-laki zahaba. Untuk tunggal perempuan zahabat. zahabat. Lainnya antum antum antum letakkan di kata kerja yang lain. Misalnya apa ya, kawan? Selain zahaba, kata kerja yang lain. Uh, Muhammadun qaraah. Apa mana qaraah? Membaca. Muhammadun qaraah. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun qara'u. Nah, tambah waw dan alif. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun qara'u. Paham tuh? Lalu Maryamu qara'at. Maryamu qara'at Maryam wa Aminatu wa Fatimatu qara'na. Qara'na. Jangan panjang ya kawan, hati-hati jangan qara'na. Lah, nanti beda-beda lagi itu. Qara'na, pendek nunnya. Qara'na. Apalagi kawan contoh lain? Selain zahaba dan qara. Nah. Jalasna. Jalasa, nah, jalasa. Jalasa artinya duduk. Duduk. Muhammadun jalasa. Muhammadun Wahamidun Hamidun wa Aliun jalasu. Jalasu tambah waw dan alif Maryamu jalasat Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu jalasna nah, untuk melihat di sini kan perubahannya jalasa jalasu jalasat jalasna nah ana ya, rasa dua contoh tadi sudah sudah jelas insyaallah Taib al kalimatul jadidatu <clears throat> kata-kata baru mufradat yang baru di sini ikhwan. Antum lihat dhaifun dengan dhaifatun jamanya sama-sama dhi'afun. Tidak ada bedanya ikhwan. Dhi'afun. Paham tum? Dhi'afun jamak untuk dhaifun dan dhaifatun. Tidak ada bedanya. Dhi'afun. Ummun jamaknya ummahatun. Ummun jamaknya ummahatun. Lalu abun jamaknya abaun abaun kawiyun jamaknya aqawiyau Kawiyun jamaknya aqwiyau alimun jamaknya ulama'u ulama'u hmm. nonton lihat ikhwan di sini bagaimana jelas insyaallah jelas baik kawi kuat kawiyun artinya kuat bagaimana uh, Nabi Musa disifati dalam surat apa namanya itu? Inna khaira man ista'jarta qawiyun amin. Qawi ya, kuat. Nah, amin e, dapat dipercaya. Ya, ada pertanyaan pesan singkat Baik, kita angkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Uh, eh, apakah ada metode yang mudah untuk membuat kata yang tunggal itu menjadi jamak? ada eh, rumusnya atau hanya sekedar kita mengikuti orang Arab atau sifatnya sama ada nah, nah ada beberapa yang memang kiasi artinya kiasi itu bisa kita uh, ketahui rumusnya yeah. muslim muslimun mukmin mukminun hmm. muhsin muhsinun hmm. muslimah muslimat dengan penambahan waw dan nah, muslimuna Mukminuna, muhsinuna waw dan nun tapi ada juga yang e, lalu muslimatun, muslimah, muslimatun, mu'minah, mu'minatun. Penambahan alif dan ta. Nah, penambahan alif dan ta untuk perempuan. Kalau tadi untuk laki-laki waw dan nun, kalau perempuan alif dan tak. Hmm. Lalu ada, ada juga yang kejamaknya yang yang beda dengan mufradnya. Beda jauh. E, dia tidak masuk kata, dalam kategori dua kategori yang kita jelaskan tadi. Misalnya apa? Ku, kitabun, apa jamaknya? Kitabun. Kutab kutub. Kutubun. Nah, kalau kutab katib, jamak dari katib. Kitabun jamaknya kutub. kutub. Jadi bukan kitabat atau bukan kitabun, bukan. Kutub berubah total ya. Kutub. nah, Ah, dun judud. Jududun. Hmm, lihat antara bagaimana perubahannya. Jadi ada ada yang kiasi, ada yang bisa kita kiaskan dari yang lain. Ada yang samai yang sudah sudah mengandalkan ini, mengandalkan apa kata orang Arab saja. Nah, wallahu alam. Untuk saya ada pertanyaan berikutnya, apakah du'afa jamak dari daifun juga Ustaz? Uh, du'afa ya, du'afa dengan du'afun sama dia. Du'afa'u dengan du'afun merupakan jamak dari para daifun dengan iya. Dha'ifatul wallahu a'lam. Dan mengapa imra'atun yang kemasukan alif lam dibaca al-mar'atu bukan al-imra'atu? Al-imra'atu. Eh, uh, Dari Babas di Ciracas. <laughs> Wallah lah, aneh aneh nggak tahu wallah lah ini. Iya. Wallah lah. Baik, iya. Baik, Baik ya ikhwan wa alhamdulillah baru saja kita selesaikan ad-dars ashar pelajaran ke-13 ini dan alhamdulillah kita sudah lebih dari setengah buku ikhwan alhamdulillah. Uh, demikian dari ana lebih kurangnya ana mohon maaf subhanallahi hamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh